Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana kita berada pada pembahasan yang terakhir daripada hadis yang ke-23. Setorkan terlebih dahulu, tidak semuanya namun persiapkan saja barakallahu fikum dengan suara yang lantang, jelas, gamblang, lancar. Keras suaranya barakallahu fikum. Naam. Awal, tafadhal. Naam, tafadhal. أحسنت تفضل تفضل أنا Antum belum belum ya? Nah, Tafadhal. al quran kulun Wabai'un nafsahu hmm? Wabai'un nafsahu Wabai'un nafsahu Wabai'un nafsahu Wabai'un nafsahu Wabai'un eh, nafsahu Wabai'un nafsahu Wabai'un nafsahu Wabai'un nafsahu Wabai'un nafsahu Wabai'un nafsahu Na'am barakallahu fikum. Antum mau menghafal atau tidak? Kalau mau nanti hari Senin setorkan hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Oh ya? Antum ulang lagi hadis pertama. Antum dikuatkan lagi hadis pertama, innamal a'malu binniyat ya. Mutqin kemudian lancar. Oh ya? Dimulai kan besok kan insyaallah masih waktu masih panjang. Ya, hari Senin, Senin malam itu siap-siap ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah eh? Insyaallah. Eh, nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam was-salatu nurun was-sabru diya'un dan salat itu adalah cahaya. Kemudian kesabaran adalah dia itu cahaya yang lebih luas daripada nur. Pancarannya itu lebih luas, lebih kuat. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, perhatikan baik-baik. An-nur wa dhiya'u sawa'un, lakinna dhiya'a ashaddu. Ini pentingnya terbedakan antara nur dan dia. Nur dan dia itu sama kata beliau. Akan tetapi dia itu lebih dahsyat pancarannya. Nur cahaya, kemudian dia juga cahaya tapi lebih luas. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Di salat itu cahaya, kesabaran juga cahaya tapi lebih luas. Nah, Kita lihat. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura." Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari diaan. Diaan itu bisa maknanya na barakallahu fikum terpancarkan atau pancaran. Cuman bedanya dengan qamar yaitu bulan, nur cahaya. Cahaya bulan kalau antum lihat enak atau tidak? Enak dan tidak bisa dikatakan apa? Silau, tidak silau. Tapi kalau matahari bagaimana? Antum cahaya matahari antum melihat? silau. Paham ya? Nah, seperti itu. Cuman dua-duanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat la syakka anna syamsa hararatiha asyadidati asyaddu minal qamar. Tidak diragukan lagi bahwasannya matahari dengan panasnya yang sangat panas itu tentunya lebih dahsyat daripada bulan pancarannya. Ya enggak? Kalau matahari Anda saksikan bagaimana? Nah, barakallahu fikum, pancarannya lebih kuat. Sinarnya lebih kuat. Fasabru yahmilul insan 'ala istimrar fit ta'ah haitsu yudhi'u lahu at Maka kesabaran itu membawa manusia untuk terus-menerus na'am di dalam ketaatan haitsu yudhi'u lahu at yaitu dari sisi apa? Nah, barakallahu fikum kesabaran tersebut akan bisa memberikan cahaya bagi dia untuk berjalan. Paham ya? Jadi kalau orang bersabar itu diberikan cahaya sehingga berjalan pun enak, tenang karena ada cahaya tadi itu. Wa idza nazalat bihi masakun aw makarih fa inna at-tariqa yakunu amamahu wadihan wa la yaltabisu alaihi masyaallah. Apabila telah menimpa dirinya, na barakallahu fikum, telah menimpa dirinya masakun suatu yang berat ada sesuatu yang dia benci, fa inna tariqa maka jalan tersebut yakunu amamahu, jalannya di depannya langsung. Jadi misalkan ada ditimpa kesusahan, kegentingan, nah barakallahu fikum atau kesempitan tiba-tiba jalan itu di depannya langsung. Maksudnya solusi, jalan keluarnya. Nah, kita lihat yakunu amamahu wadihan, jalannya itu di depannya dalam keadaan jelas gamblang, wala yaltabisu alaihi tidak tersamarkan sama sekali. Ini bagi orang yang sabar. Jadi kesabaran itu memang berat sekali. Butuh upaya gitu ya. Terkadang orang nggak sabar. Nah, barakallahu fikum tidak sabar dalam belajar, tidak sabar dalam mengulangi pelajaran, tidak sabar dalam menghafal, itu terkadang terjadi. Paham ya? Semuanya butuh kesabaran. Karena kesabaran itu tidaklah melahirkan kecuali kebaikan, kecuali kebaikan. Kita lihat, qala wal qur'anu hujjatun laka 'alaika dan Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau justru menghujai dirimu. Al-Qur'an yang kita hafal barakallahu fikum perhatikan baik-baik tidak selamanya menjadi hujjah untuk kita. Nah, kalau kita tidak mengamalkannya. Tapi kalau Al-Qur'an yang kita hafal kita amalkan, tentunya hujjah bagi kita, argumen, bukti, dalil bagi kita. Tapi kalau kita menghafal Al-Qur'an, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, justru menghujai diri kita itu maksudnya. Mau salah ya. Wal Qur'an hujjatul laka itu hujah untuk kita, awalaih itu berarti mengenai menghujahi diri kita sendiri kalau kita tidak mengamalkannya. Mahum salah ya. Ayo barakallahu fikum. Kita lihat Al-Qur'anul ladzi anzalahu Allah 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang Allah Taala telah menurunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa bayanil haqqi minal batil. Fungsinya tujuannya adalah memberikan hidayah kepada manusia, menunjukkan kepada manusia Wa bayanil haqqi minal batil dan juga menjelaskan na barakallahu fikum al-haq dari kebatilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an Al Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Berapa sayapnya? 600 sayap barakallahu fikum. Nah, memiliki 600 sayap. Dan lihat sini, In amilta bihi sara hujjatan laka 'inda Allah yaumil qiyamah. Jika engkau mengamalkan dengan Al-Qur'an tersebut, niscaya Al-Qur'an tersebut akan menjadi hujjah, menjadi burhan, menjadi argumen untuk kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Al-Qur'an yang kita hafal, na'am diamalkan. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah SAW terkenal dengan apa? Akhlaknya Al-Qur'an. Wa kana Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Maksudnya mengerjakan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Mohon salah ya. Nah, antum saksikan banyak orang-orang yang terkadang menghafal Al-Qur'an untuk mencari dunia. Namanya, Nah, eh, apabila ada kejadian mungkin orang meninggal dunia, diundang dia baca Al-Qur'an, khataman. Dalam sehari khatam Al-Fatihah. Paham ya? Baca Al-Fatihah dulu, setelah itu baru baca Al-Qur'an dari pagi sampai sore. Setelah itu amplop. Hati-hati. Ada seperti itu. Itu berarti apa? Nah, barakallahu fikum menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan mencari dunia nggak benar. Paham ya? Berbeda halnya kalau antum mengajarkan Al-Qur'an, ada orang yang ngasih mukafaah, pemberian misalkan karena antum sudah mengajarkan Al-Qur'an, enggak sempat kerja misalkan orang itu ngasih mukafaah, bukan kita minta ya, bukan pula kita masang tarif, dia ngasih inisiatif dari dia sendiri, enggak masalah kita terima. Enggak masalah. Karena apa? Karena antum sudah meluangkan waktunya mengajarkan Al-Qur'an. Berbeda kalau dia masang tarif. Satu juz sekian dua juz sekian. Pelajaran tajwid, kalau qalqalah ilmu qalqalah saja itu sekali pertemuan per orang tiga puluh ribu qalqalah saja. Besok masalah ikhfa, ikhfa lima ribu Paham ya? Wah, idhar ribu misalkan. Nah, itu dilarang. Paham ya? Tapi kalau posisi antum mengajarkan Al-Qur'an, ada orang yang ngasih muka faah pemberian, boleh nggak diterima? Boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada eskal. Yang jadi yang jadi permasalahan masang tarif itu jangan. Ngajarkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena si fulan, bukan karena si alan. Paham ya? Bukan karena amplop fulan wala amplop alan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian kita terapkan barakallahu fikum? Karena kalau kita ngajarkan ilmu karena uang, kalau yang datang cuma tiga orang nggak mau ngajar dia. Ketiga orang baru berapa? Baru 150 ribu. Kalau satu orang 50 ribu. Nggak mau ngajar dia harus paling minim 30 orang. Nah, 30 3 kali 5 berapa? 1.500 lumayan. Satu kali pertemuan itu. Allah musta'an. Jadi upayakan semaksimal mungkin karena kita nggak tahu kan Disebut oleh para ulama dahulu di majelisnya salah seorang imam itu yang datang ribuan. Tapi yang jadi apakah semuanya jadi? Tidak. Yang jadi cuma tiga orang, empat orang saja. Oleh karena itu antum jangan tertipu dengan ma'had atau pondok yang kira-kira jumlahnya ribuan, itu jangan atau pastikan jadi semua. Yang jadi itu mungkin tiga orang, empat orang. Paham ya? Yang jadi benar-benar kokoh di atas as-sunnah misalkan. Paham ya? Jadi kalau misalkan sekarang kelihatannya banyak, eh, 20 orang, 15 orang, itu belum tentu semuanya jadi, tapi kita berharap semoga jadi. Paham ya? Berharap semoga apa? Jadi paling minim jadi orang yang bermutu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum bermutu tinggi dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang paling penting barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam Al-Qur'an yang kita hafal upayakan kita mengamalkannya. Naam. Kita lihat di sini. Wa in taraktahu sara hujjatan 'alaik. Tapi kalau kamu tinggalkan Al-Qur'an, tidak engkau mengamalkannya, niscaya itu akan justru menghujai dirimu, menghujai diri kita. Kalau kita enggak mengamalkan Al-Qur'an yang kita hafal. Walaisa laka 'udrun fi 'adamil 'amal bima ja'a fil Qur'an. Dan kamu enggak punya alasan lagi untuk tidak mengamalkan apa apa yang ada dalam Al-Qur'an. Alasannya apa? Sudah hafal dia. Kenapa enggak mau mengamalkan? Enggak punya alasan lagi sudah. Paham ya? Oleh karena itu jangan jadi jangan sampai dijadikan Al-Qur'an hanya untuk mencari dunia. Jangan. Upayakan Al-Qur'an dihafal, direnungi, kemudian juga barakallahu fikum diamalkan, na'am, diterapkan, dipraktikkan. Seperti itu. Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an upayakan juga nan kalau seandainya memungkinkan sudah pernah belajar tajwid, dipelajari tajwid tersebut, diterapkan qalqalahnya, kemudian apa idharnya, ikhfa'nya, idghamnya. Jangan asal-asal yang penting baca, jangan. Karena kalau terlatih sejak awal, ketika dia menghafal Al-Qur'an sudah dibenarkan sejak awal, itu nanti hasilnya bagus. Tapi kalau sudah awal dia masih berantakan bacaannya, itu nanti walaupun hafal Al-Qur'an harus benahi lagi. Paham ya? Karena penting sekali barakallahu fiikum na'am. Rasulullah mengatakan, "La fa'am man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Barang siapa yang tidak menadakan Al-Qur'an, menadakan maksud dengan tartil, tajwid atau semisalnya, bukan termasuk golongan dari kami. Apa maksudnya ya? Naam yang ikhfa diikhfakan, yang idhar diidharkan, yang matabi'i yang matabi'i yang mat wajib mutasil ya mat wajib mutasil yang munfasil munfasil caranya gitu nah tentunya semuanya dipelajari dalam ilmu tajwid nah barakallahu fikum karena nanti kalau antum sudah mempelajari ilmu tajwid barakallahu fikum tahu mana gunnah mana ikhfa mana idhar mana qalqalah itu ana yakin nabi idnillah bacanya bagus karena gunnah sekian sekian misalkan yang ikhfa antum ikhfakan yang idgham diidghamkan coba kalau antum seharusnya idhar antum ikhfakan misalkan Eh, seharusnya gunnah antum baca idhar misalkan. Bacaannya enggak enak didengar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ini sekedar selingan barakallahu fikum bahwasanya mempelajari ilmu Al-Qur'an termasuk ilmu yang penting, diamalkan, kemudian diterapkan. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Li'anna al-Qur'ana ja'aka." Karena Al-Qur'an datang kepadamu. Fahuwa yutla fil masajid. Yang mana Al-Qur'an dibacakan di masjid-masjid wa fil majalis bahkan di majlis-majlis, wa fil idaat, bahkan di radio-radio siaran-siaran. Wa aidan al-Qur'an muyassarun likulli man yuridu ta'alluma Masyaallah. Dan demikian pula Al-Qur'an itu sudah dipermudah untuk setiap orang yang ingin mempelajarinya. Mudah atau tidak? yassarna al Qur'ana lidzikr. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Jadi jangan sampai atau mengatakan kok sulit sekali ya. Terkadang seperti itu muncul karena kita kurang mengulang-ulangnya. Paham ya? Kurang memurajaahnya dan itu kami rasakan. Antum pribadi mungkin juga merasakan juga. Kalau jarang murajaah lupa apa tidak? Lupa. Dipermisalkan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Matalus sahibil Qur'an kama matalus sahibil ibil fi 'uqliha. Artinya apa? Permisalan orang yang penghafal Al-Qur'an dipermisalkan seperti orang yang memiliki onta. Paham ya? Onta itu kalau antum ikat, dia nggak akan lari dia. Tapi kalau antum lepas, dia mungkin lari dan Eh, akan pergi dan lari. Maksudnya hafalan itu kalau antum ikat dengan murajaah diulang-ulang terus, melekat Insya Allah taala. Tapi kalau nggak pernah dimurajaah, enggak pernah diulang, lari. Dan itu kita rasakan ya, kita rasakan barakallahu fikum na'am. Oleh karena itu yang namanya mudzakarah itu hidupnya ilmu. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu mengulang-ulangnya. Paham maksudnya ya? Ilmu apa saja? Ilmu alat, ilmu bahasa Arab, lughah, nahwu, saraf, ilmu fikih, usul, mustalah, itu kalau mau hidup diulang-ulang. Paham itu ya? Nah, seperti kalau antum nanam sebuah tanaman, nanam pohon misalkan, antum nggak pernah pupuk atau membuat cuma sekali kok, nggak pernah diulang-ulang pupuknya. Dikhawatirkan mati dan layu. Tapi kalau antum pupuk, antum rawat, disiram, akan tumbuh dia. Paham ya? Setelah tumbuh nanti kalau seandainya itu pohon yang berbuah, buahnya ada dua kemungkinan. Buahnya manis atau kecut. Paham ya? Masam istilahnya ya, manis atau masam. Kalau seandainya manis, berarti menunjukkan ada manfaatnya dari ilmu yang dia pelajari. Tapi kalau masam buahnya, ilmu yang selama ini dia, pelajari justru berbahaya. Karena apa? Karena nggak ada yang ngambil manfaat. Coba kalau buah mangga yang rasanya masam atau kecut jarang orang mendekat. Ya enggak? Tapi kalau yang manis, orang berbondong-bondong untuk apa? Mencarinya. Nah, hatta harganya mahal pun dibeli. Paham maksudnya ya? Ikhwan fitna dan wa jalla, kita lihat di sini. Wa hadza min iqamatil hujjah 'alan nas. Ini merupakan apa? Bentuk menegakkan hujjah nan atas manusia. Enggak punya alasan lagi kamu. Kenapa enggak mau amalkan Al-Qur'an? Kamu sudah hafal, Al-Qur'an dibacakan, Al-Qur'an juga dijelaskan di majelis-majelis, didengarkan, kemudian juga dipermudah. Kenapa tidak mengamalkan? Nah ini, ini termasuk menegakkan hujjah ini. Fala tazalu taral mushafa. Nah maka senantiasa terus-menerus engkau melihat mushaf wala tazalu tasma'ul qari' dan senantiasa terus-menerus engkau masih mendengar orang yang baca Al-Qur'an wala tazalu taqra'u dan senantiasa engkau membacanya faqad al Qur'an sungguh telah sampai kepadamu Al-Qur'an falaisa li ahadin udrun yaumal qiyamah an yaqul ma 'alimtu wa ma balaghani syai' ini tadi maka nanti dari kiamat tidak ada seorang pun yang punya alasan kemudian mengatakan aku enggak tahu apa-apa belum sampai kepadaku Al-Qur'an enggak ada alasan lagi setiap hari dibacakan Al-Quran. Kita membacanya dan juga kita mendengarnya. Oleh karena itu Allah Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Na'am barakallahu fikum wa Apalah Afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin akfaluha? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an, merenungi Al-Quran, memperhatikan isi kandungan Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci, digembok gitu istilahnya. Allah musta'an, jangan barakallahu fikum. Terkadang antum menyisakan waktu Nah, di waktu luang baca terjemahannya bagus sekali. Karena baca terjemahannya terkadang kita butuh karena kita orang Indonesia. Kecuali kita orang Arab dan paham isinya dan bahasa Arab, lain lagi urusannya. Tapi kalau orang Indonesia, ya mau nggak mau dia harus mempelajari Arabnya dan Indonesianya. Ya nggak Semakin antum tahu artinya, insya Allah bintilah semakin melekat hafalan itu. Karena apa? Karena biasanya orang urutkan dengan artinya itu. Dengan artinya akhirnya tergabungkan dengan Arabnya tadi. Barakallahu fikum. Ini pun apa? Tentunya diiringi mempelajari ilmu bahasa Arab. Paham maksudnya ya? Ilmu bahasa Arab penting sekali barakallahu fikum. Coba sekarang kitab yang antum saksikan ini, kebanyakan ada harakatnya atau tidak? Yang cetakan baru memang banyak ada harakatnya. Cetakan lama yang masih tab'ah qadimah istilahnya itu jarang ada harakatnya. Coba kita bisa baca bagaimana kalau enggak belajar bahasa Arab. Dikenal dengan Arab gundul istilahnya ya kan? Arab gundul. Kalau orang-orang awam kitab kuning katanya. Padahal kitabnya warnanya putih. Allah Itu istilah mereka ya. Itu semuanya dipelajari barakallahu fikum na'am. Tapi kalau antum enggak mau belajar, enggak mau pelajari ilmu nahwu, saraf, bahasa Arab, tentunya kesulitan dalam bacanya. Tapi sekarang banyak cetakan-cetakan yang apa? Tab'ah jadidah munaqqahah wa mazidah mashkulah. Artinya apa? Cetakan baru diperlengkap, kemudian ada diteliti lagi dan dikasih harokat. Bayangkan itu. Jadi harokat itu pun tidak antum nggak boleh berpatokan di situ. Terkadang harokatnya keliru. Kalau antum nggak paham, seharusnya fa'il antum baca maf'ul. Terjebak di situ antum. Tapi kalau antum paham, oh ini keliru, yang benar seperti ini. Itu pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab barakallahu fikum karena termasuk apa? Termasuk wasilah yang sangat penting agar kita memahami Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman yang benar. Kita lihat berikutnya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tanqisun, Sungguh dahulu Al-Qur'an atau ayat-ayatku dibacakan di hadapan kalian. Dahulu kalian justru apa? Berbalik arah. Bayangkan itu. Dibacakan di hadapannya sengaja berbalik arah dia. Melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Seperti al bidak wad dalal. Paham Al-Qur'an, mengenal Al-Qur'an, tapi ketika berdalilkan malah mengatakan kola fulan kola alan. Seperti apa? Seperti orang-orang Mu'tazilah. Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan dalam alaminya mengenai tragedi kelompok sesat yaitu Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Kubahan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Kubahan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Artinya apa? Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Al-Qur'an hujjah dilemparkan, enggak peduli dia. Ketika berdalilkan dia mengatakan qala al-akhtal. Dalilnya mana? Qala al-akhtal. Akhtal itu penyair Nasrani, dijadikan hujah bayangkan. Sudah Nasrani dijadikan hujah lagi. Oleh karena itu kita hati-hati para kalafikum terutama sekarang kita berada di tanggal 1 menurut mereka adalah tahun baru. Paham ya? Nah, para fikum padahal setiap hari kita berusaha untuk memperbarui. Paham ya? Baru yang baru apanya yang baru kira-kira? Nah, tahun baru itu justru orang harus memperbarui apa? Nah, para kalafikum ketakwaannya ditambah, keimanannya tambah, bukan malah menghambur-hamburkan harta meledakkan mercon, paham ya? Nyalakan kembang api, eh? kemudian kumpul bareng-bareng laki-laki perempuan bukan mahramnya, paham ya? Katanya memperingati tahun baru. Tahun baru itu asal usulnya dari mana coba? Ya barakallahu fikum. Itu pun bukan Hijri, Masehi. Paham ya? Nah, itu dari orang kufar barakallahu fikum. Nah, sejarahnya itu bisa lihat sendiri mengenai apa? Awal mula munculnya nah peringatan tahun baru tersebut. Yang jelas barakallahu fikum bukan dari agama Islam. Oleh karena itu kita nggak perlu mengucapkan selamat tahun baru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi bagaimana yang kita ucapkan? Selamat Anda meninggalkan maksiat. Paham ya? Nah, mari kita memperbaiki dan juga ke depan lebih baik daripada yang sebelumnya. Caranya gitu. Paham ya? Karena sekarang nah kalau ditelusuri barakallahu fikum banyak orang-orang yang nah lalai dari itu padahal kaum muslimin sendiri enggak ada hari raya untuk mereka dalam setahun itu. Dalam setahun itu ya kecuali hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Dalam sepekan hari Jumat. Namanya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan bermudah-mudahan. Selamat tahun baru, Pak. Selamat juga. Enggak kayak gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Selamat tahun baru, Pak. Insyaallah setiap hari kita berusaha untuk selamat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Bukan apa? Bukan cuma tahun baru saja. Hati-hati itu ya. Kalau antum di sini tenang aja kan, di luar sana panas cuaca, walaupun musim hujan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum memperingati tahun baru tadi. Puncaknya tadi malam kata mereka. Ada yang jalan sana, jalan sini, nyalakan ini, nyalakan itu, paham ya? Ada yang nyanyi-nyanyi berfoya-foya, mabuk-mabukan pun juga ada mungkin. Paham yang jelas apa? Memperingati tahun baru tadi itu. Kok senang sekali. Masjid dikumandangkan azan enggak mau datang. Paham ya? Ya enggak? Tapi kalau tahun baru rame-rame, di Jogja sana melihat sendiri kalau ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum biasanya ada orang seperti itu. Allahu musta'an. Yang jelas barakallahu fikum habibakumullah, kita nggak perlu ikut-ikutan memperingati hari-hari yang bukan termasuk enam hari raya kaum muslimin, mau hari tahun baru atau tahun yang lainnya. Yang jelas barakallahu fikum habibakumullah, kita berupaya untuk menjauhkan sejauh-jauhnya. Jangan mencontoh sedikit pun gerak-gerik mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka walaupun bukan mereka. Hanya menyerupai saja hati-hati. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Fal Qur'anu hujjatul laka in 'amilta bihi. Al-Qur'an itu hujjah untukmu, argumen untukmu jika kamu mau mengamalkan dengannya. Au hujjatun 'alaik atau justru menghujai dirimu, membantah dirimu in taraktahu wa lam ta'mal bih. Jika engkau meninggalkannya dan tidak mengamalkan dengannya. Jadi Al-Qur'an yang kita hafal barakallahu fikum, upayakan kita mengamalkannya. Jangan sekedar untuk menjadi apa? bahan kita pamer, sombong wahana dah hafal Al-Qur'an, udah mungkin hafalan anak anak jadi sekarang pun anak pun siap kalau cuma untuk apa? Baca dalam sehari selesai misalkan. Bukan untuk berbangga-bangga seperti itu, diamalkan. Nah, barakallahu fikum karena amalan sangat penting sekali kan? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam kullun nas yaghdu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kullun nas yaghdu. Setiap manusia itu pada asalnya pergi di pagi hari. Nah, ghada yaghdu itu aslinya apa? Pergi di pagi hari. Antum saksikan orang-orang kalau kerja Mulainya kapan yang normalnya? Pagi hari berangkat mereka. Nah, di sini nanti ada dua kemungkinan, pergi itu untuk menyelamatkan dirinya atau menyengsarakan dirinya gitu loh. Paham ya? Kalau dia pergi untuk menyelamatkan dirinya, beruntung dia. Tapi kalau dia pergi untuk menyengsarakan dirinya, billah binasa. Kita lihat. Kullun nasi yaghdu al-ghudu huwa adh-dhahabu saban minal buyut. Bahwasanya ghudu itu maksudnya adalah apa? pergi di pagi hari dari rumahnya. Itu namanya nabarakallahu barakallahu fikum al-ghudu. Paham ya? Pagi hari pergi. Perginya ngapain? Ada dua kemungkinan tadi. Ima pergi dalam rangka menyelamatkan dirinya atau pergi dalam rangka menyengsarakan dirinya kita lihat. Fannasu yakhrujuna minal buyut awalan nahar. Aina yadhhabun? Manusia mereka pergi keluar dari rumahnya itu ketika awal siang pagi hari. Mau kemana mereka? Pergi pergi ke mana mereka? Yadhabuna ila a'malihim. Mereka pergi ke pekerjaan-pekerjaan mereka. Imma bay'an wa imma shira'an Imma menjual, imma membeli. Wa imma wadhifatan, imma dia sebagai pegawai, pekerja. Laisa hunaka ahadun yajlisu fil bait ini. Enggak ada seorang pun yang dia duduk di rumah illa maridun awin nisa, kecuali orang yang sakit atau perempuan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, di rumah terus enggak mau keluar. Salat pun enggak mau keluar, salatnya di rumah. Jamak takdim, jamak takhir itu kadang. Amin ya Allah musta'an. Enggak mau keluar sama sekali. Ini imam orang sakit, imam orang wanita. Bang ya? Nah, imam perempuan, imam orang sakit. Amar rajul, bagus sekali penjelasannya. Adapun laki-laki, fa innahu yakhruju wa la bait. Kalau benar dia itu laki-laki, dia keluar dan tidak terus-menerus di rumahnya illa idza sara maridan aw hariman. Kecuali kalau dia sudah sakit atau sudah tua renta. Paham ya? Nah, jadi antum saksikan. Nah, barakallahu fikum hizakumullah Enam orang kalau tadi hari mesti mereka pergi. Ada yang naik motor, naik mobil, ada yang jalan kaki, naik sepeda, ada yang lari. Intinya apa? Keluar dari rumahnya. Nah, dipermisalkan seperti apa? Enam orang ketika mencari maisha bagaikan burung. Ya enggak? Burung itu antum saksikan yang paling yang paling dekat saja ya yang sering nah sebagai contoh itu burung walet. Burung walet itu punya sarang, punya sangkar. Dia di dalam rumah sudah dibikin oleh manusia, terkadang seperti itu. Itu pagi harinya pergi semuanya mereka. Kecuali yang ada keperluan di dalam rumah itu. Paham ya? Bikin rumah atau lagi nah bertelur misalkan. Paham ya? Tapi kalau tidak pergi semua mereka. Kemana? Nyari maisha Nyari kehidupan. Kalau nggak percaya buktikan aja. Kalau mungkin di dekat rumah antum, daerah Sulawesi atau Kalimantan, mana yang ada rumah walet itu, kalau misalkan antum bisa masuk lihat di dalamnya. Nah, biasanya walet itu kosong kalau pagi. Sore hari ketika menjelang adzan maghrib, berbondong-bondong pulang. Ya enggak? Seperti itu. Pulang berbondong-bondong suara dari mana-mana, sudah kenyang mereka. Kenapa? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut penuh. Itu burung padahal. Lah kita burung atau bukan? bukan manusia. Manusia barakallahu fikum. Oleh karena itu nanti atau suatu ketika sudah berkeluarga, jangan malas-malasan bekerja. Ada kerjaan kerja. Yang jadi patokan bukan dia punya kerjaan atau enggak, mau kerja atau enggak. Kalau cuma punya kerjaan itu kerjaan mungkin banyak tapi enggak mau kerja sama aja. Ya enggak? Orangnya mau kerja atau tidak itu loh. Itu penting sekali ya. Orangnya mau kerja atau tidak? Enggak mau kerja. Dia mau mencari pekerjaan tapi enggak mau kerja, enggak bisa. Nanti ya, upayakan semaksimal mungkin. Nah, barakallahu fikum, kita bertawakal kepada Allah taala tapi menjalankan apa? Sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Nah, kita lihat berikutnya. Wa khurujul 'abdi min baitihi imma an yuqi'ahu fis syarr wa imma an yuqi'ahu fil khair. Keluarnya seorang hamba dari rumahnya imma untuk imma apa? Imma menjatuhkan dirinya kepada kejelekan, imma menjatuhkan dirinya kepada kebaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Dua kemungkinan tadi, imam mengarahkan pada suatu perkara yang jelek menimpa dirinya atau perkara yang baik. Antum pergi dari rumah, datang ke majelis ilmu, baik atau tidak? Baik, menempuh jalan menuju surga. Yang Rasulullah sabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslimun dari hadis nabi Hurairah Rasulullah mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga, bayangkan. Paham atau enggak paham di majelis tersebut, selama niatnya tulus dalam rangka untuk mencari ilmu, dia dapat keutamaan ini. Paham ya? Ada enggak keutamaan yang lainnya? Ada. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Antum enggak terasa? Antum enggak terasa? Antum terasa enggak? Enggak terasa. Tapi yakin saja sudah. Hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena senang dengan apa yang dia cari. Jadi para talabatul ilm, para pencari ilmu yang dia cari bukan dunia, ilmu. Malaikat senang meletakkan sayap-sayapnya. Apa maksudnya ya? Harus kita syukuri barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Jadi bagi ahli sunnah tahun baru atau tahun yang lama pun enggak ada pengaruh sama sekali tetap berupaya semaksimal mungkin menempuh jalan-jalan yang bisa menyelamatkan diri kita semuanya. mohon salah ya. Tapi kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka ada semata apa hari khusus gitu ya. Ini ada acara khusus itu tahun baru ini. Paham ya? Ada yang jalan-jalan, ada yang makan-makan, ada yang minum-minum, seakan-akan hari istimewa gitu. Perhatikan baik-baik. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau kita tidak, biasa aja. Antum tadi malam ngapain? Tidur kan? Tidur, enggak ada acara wala syai'. Tapi kalau mereka di luar sana, jangan tanya sudah. Paham ya? Allah musta'an. Ahlus sunnah walhamdulillah tidak ikut merayakan budaya-budaya, ritual-ritual orang-orang kufar walhamdulillah. Kita lihat di sini. Fa in dhahaba ila talabil ilmi wa ila ila fi'li ta'at itu keliru itu ya. Yang benar fi'li, itu fa'li itu keliru. Nah, ini kan penting kalau antum enggak paham dibaca fa'li itu aja. Ila fi'li yang benar ya. Fa in dhahaba ila talabil ilmi wa ila fi'li ta'ati fa innahu yaksibu khaira. Maka barang siapa atau jika dia pergi untuk mencari ilmu atau untuk mengamalkan amalan ketaatan maka berarti dia apa? mencari kebaikan. Mencari kebaikan, pergi untuk mencari ilmu itu kebaikan. Nah, karena antum kalau di rumah belum tentu dapat warisan. Tapi kalau di majelis ilmu dapat warisan yang sangat berharga. Warisan apa? Warisan ilmu, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di dalam Nah barakallahu fikum eh, disebutkan oleh Imam At-Tabrani rahmatullah alaih dengan semakna di sana kisahnya panjang, cuman kesimpulannya nah barakallahu fikum di dalam hadis tersebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu nah menyatakan bahwasannya kalian itu benar-benar rugi. Kenapa rugi? Ya Abahir. Kenapa kau rugi? Itu mereka pada bagi-bagi harta warisan di masjid. Kok kalian malah di pasar? Paham ya? Itu kisahnya nanti dilihat sendiri nanti ya dengan semakna seperti itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke masjid. Mana warisannya kalian bagikan? Apakah kalian melihat situ membaca Al-Qur'an? Iya. Membacakan ilmu di situ? Iya. Itulah warisannya. Warisan Rasulullah itu ilmu, iya kan? Inna masyarul anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama, walakin warisul ilm. Faman akhadahu faqad akhada bihatin wafir. Sesungguhnya segenap para nabi mereka apa? Tidak mewariskan dinar wal dirham tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Apa maksudnya ya? Jadi antum jangan salah paham ketika ada orang ngomong, "Ayo ke masjid apa?" Eh, ngambil bagian warisan katanya. Mana warisannya enggak ada uang wala harta wala syai. Ilmu. Ilmu itu warisan Rasulullah. Jangan antum tinggalkan. Ilmu itu warisannya. Nah, barakallahu fikum antum ambil sepuasnya pun enggak masalah. Enggak eh, dibatasi antum sepertiga, seperlima, setengah enggak ada. Ambil sepuasnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti kalau antum pulang kampung, ada orang yang siap belajar diajak, ayo mencari warisan. Paham ya? Mana ke Jogja misalkan. Paham ya? Warisan apa? Ilmu. Warisan Rasulullah itu ilmu. Paham ya? Seperti itu. Allah musta'an. Nah, kita lihat di sini. Fa in dhahaba ila al-ma'asi was sayyiati was-surur wal-fitan fa innahu yaksibu syarra. Jika dia pergi untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan dan juga nah barakallahu fikum dosa-dosa yang ada dan fitnah sungguh dia telah apa yaksibu syarra telah mencari kejelekan atau menghasilkan kejelekan ngeri sekali jadi antum ketika keluar rumah upayakan luruskan niatnya mau kemana paham ya mau belajar mau mencari ilmu menjalankan ketaatan berarti dia telah mencari kebaikan mohon salah ya ayo na'am barakallahu fikum seperti itu kita lihat di sini bahwa min baitihi imma an yadhhaba ila khair wa imma an yadhhaba ila syarr. Maka dia di pagi hari tadi itu pergi di pagi hari dan pulang. Nah, barakallahu fikum, pergi dari rumahnya tadi dan kemudian pulang, imma dia itu pergi menuju kebaikan, imma dia pergi menuju apa? kejelekan. Antum jauh-jauh misalkan dari luar Jawa atau jauh-jauh dari Jawa Barat misalkan atau jauh dari timur Jawa Timur misalkan menuju di majelis ilmu menuju di tempat yang diajarkan kalau Allah kalau Rasul itu berarti menuju kebaikan ya enggak nah itu yang dimaksud barakallahu fiikum maksudnya setiap orang itu pergi dari rumahnya nah pergi itu ngapain itu loh paham ya nah barakallahu fiikum Allahu musta'an kita lihat Qala tabi'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha Orang yang pergi tadi ternyata menjual jiwanya. Menjual jiwanya bagaimana bagaimana maksudnya? Mengerahkan jiwanya itu loh. Mengerahkan jiwanya yang akhirnya apa? Dia membebaskan jiwanya, memerdekakan jiwanya dari api neraka. Atau justru dia membinasakan dirinya masuk dalam api neraka waliyadzubillah. Kita lihat. Faminan nasi man yuwaffiquhullah fayu'tiqu nafsahu bil istighfar wat taubah wa ruju' ila Allah wan nadam. Artinya apa? Sebagian manusia ada yang Allah Taala berikan taufik kepadanya, kemudian dia bebaskan dirinya. Bebaskan itu memerdekakan dirinya. Dengan cara apa? Bil istighfar wa taubah. Istighfar dan tobat. Jadi tobat itu jangan ditunda-tunda. Anak tobatnya tahun depan saja. Setelah apa? Setelah surat Id katanya. Tobat kalau ditunda-tunda. Antum nah, saksikan orang-orang awam yang jauh dari, jauh dari ilmu. Kita kenapa sih kok membicarakan orang awam? Dulu pernah menjadi orang awam gitu loh. Jadi antum saksikan bagaimana mereka. Mereka kalau maaf-maafan kapan? Setelah surat id. Iya enggak? Idul Fitri. soalnya Salam-salaman, maaf-maafan. maafan kami ya Pak, dosa yang telah lalu dan akan datang katanya. Ya, aku ampuni semuanya katanya. Bahkan tahun yang berikutnya juga. Tambah lagi sama dia. Allah mustahil. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Yang namanya orang berbuat salah itu kapan saja ketemu. Afwan, minta maaf. Jangan ditunda tahun depan. Kenapa? Penundaan ini tidak bisa diprediksikan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Yang namanya umur kita itu kan kita nggak tahu sampai kapan nanti maafnya tahun depan atau ternyata belum tahun depan sudah meninggal dunia. Belum sempat apa? Minta maaf. Hati-hati barakallahu Firman. Antum saksikan kan di kampung-kampung itu biasanya kan kalau bahasa zaman itu ujung ke ujung namanya ujung namanya. Ya, salam-salaman minta maaf dari ujung ke ujung sana kemudian muterin semuanya. Paham ya? Nanti orang yang didatangi pun juga ya aku maafkan dosa yang telah lalu dan akan datang setahun dia akan datang juga Kadang seperti itu juga. Main-main juga mereka. Hati-hati ya. Hati-hati Allah musta'an. Taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini kata beliau warruju' ila Allah wan nadam dan dia hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa menyesal. Wa minhum man yarkan ilal ma'asi wasyurur wal fitan fayubiqu nafsah. Di antara mereka ada orang yang apa? Yang justru rukun, senang kepada kemaksiatan-kemaksiatan, wasyurur dan kejelekan-kejelekan, wal fitan dan fitnah-fitnah, fayubiqu nafsah. Akhirnya dia membinasakan dirinya. Hati-hati. Jangan kita semuanya senang dengan fitnah, senang dengan apa perkara jelek. Harus semaksimal mungkin menjauhkan diri dari kita dalam diri kita dari apa? Fitnah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Abu Dawud dari hadisnya siapa? Ha? Anil Miqdad bin Aswad, Anil Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan apa? Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junimal fitan walamani betulnya fasabara fawaha. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang menjauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan diri dalam fitnah, menjauhkan diri dari fitnah. Tiga kali beliau mengulang-ulang. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, "Na barakallahu fikum fala mani betulnya fasabara fawaha." Kalau ada orang diuji kok sabar, duhai alangkah indahnya orang tersebut. Diuji kok sabar gitu loh Jarang sekali orang diuji itu sabar ya. Tapi ini sabar. Itulah orang yang indah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum ay yuhlikuha. Yuhliku maksudnya adalah yuhliku. Paham ya? Nah, maksudnya justru akan binasakan dirinya kalau mendatang kemaksiatan, fitnah atau semisalnya. Fal insanu fi khurujihi fi sabah ila a'malihi la yakhlu min ahadi amrayn. Orang yang keluar dari rumahnya di pagi hari untuk bekerja, itu tidak terlepas dari salah satu dua perkara. Ima kerjanya halal, ima kerjanya haram. Dia berangkat pagi hari, sebelum sholat subuh sudah berangkat dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ternyata untuk judi. Bukan kerja nih, judi. Alasannya kerja. Paham ya? Pulang mulai sebelum subuh berangkat, pulangnya malam. Jam 10 malam, uang habis semuanya. Paham ya? Judi. Paham ya Allah musta'an. Ada seperti itu modelnya ya? Ada juga orang-orang yang alasannya bekerja Eh, pergi malam hari, pulangnya pagi habis subuh. Enggak sempat sholat subuh sudah. Mukanya merah, kemudian matanya merah, banyak hutang. Ternyata judi. Hati-hati. Karena banyak orang-orang yang seperti itu keadaannya, terutama orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu seperti itu. Judi itu menurut mereka kerja katanya. Padahal apa? Merugikan. Coba antar saksikan orang-orang yang suka judi. Itu kalau kalah kira-kira judah kita atau hutang. Seringnya hutang. Nah hutang betul-betul akhirnya benda-benda di rumahnya jual semuanya. Paham ya? Nah burung dijual, sapi dijual, kambing dijual, rumahnya pun kalau sudah kepepet dijual juga rumahnya. Akhirnya ngontrak. Ngontrak pun nggak bayar. Kenapa? Karena tuh bayar nggak ada uangnya. Allah musta'an. Seperti itu keberadaan orang-orang yang Nah, barakallahu fikum terjatuh dalam perkara maksiat. Kita lihat pertama, imma an yu'tiqa nafsah imadiyah itu apa? Membebaskan dirinya. Wa imma an yubiqaha. Imadiyah menyelakakan atau membuat dirinya binasa. Waliyadzubillah. alal muslimi an yatadhakkara hadza Maka wajib atas seorang muslim untuk memperhatikan dan mengingat perkara ini. Wa an yatahaffadha fi khurujihi wa dhahabihi. Hendaknya dia menjaga dirinya ketika dia keluar dan ketika dia pergi. Fayahfadhu sam'ahu wa basarahu wa jawarihahu hendaknya dia menjaga pendengarannya dan penglihatannya serta anggota badannya liyakuna mimman a'taqa nafsah agar dia menjadi orang yang apa termasuk orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah musta'an kita lihat amma idza lam yahfad hadil jawarih wa hadil a'dha fa innahu yakunu mimman awbaqa nafsah adapun apabila dia tidak menjaga anggota badan ini dan juga Nah barakallahu fikum anggota jawara itu anggota badan atau juga sama aja ya. Nah, maka khawatir dia menjadi termasuk orang yang membinasakan dirinya. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha haditsun jami'un li khisalil khair. Hadis ini adalah hadis yang mencakup ha? hadis ini adalah hadis yang mencakup apa? Nah, kriterinya kriterinya sifat-sifat kebaikan. Bayangkan itu. Keluar harus dilihat mau kemana keluarnya dia. Nah, jaga baik-baik pandangan, jaga baik-baik hati, jaga baik-baik penglihatan. Kita lihat. Wa muhadirun min khisal syarr dan juga di dalam hadis ini ada peringatan dari apa? kriteria sifat-sifat yang jelek. Wa huwa manhajun 'azimun lil muslim yasiru 'alaihi fi hayatih. Yang mana hadis ini merupakan prinsip yang sangat besar yang seorang muslim hendaknya berjalan di atasnya dalam kehidupan sehari-hari. Dia ketika mau keluar mau kemana gitu loh. Apa kamu berbuat maksiat atau mau berbuat ketaatan dicek lagi gitu. Jangan sampai keluarnya itu berbuat kemaksiatan yang akhirnya binasakan dirinya. Allah mustahil Nah, kita lihat kata beliau sini wa yufakkir fi najatih dan hendaknya dia berpikir kembali tentang keberhasilan dan juga keselamatan dirinya. Walhamdulillah an ja'ala majalan wasi'an li fi'lil khair. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan untuk kita semuanya tempat-tempat sarana-sarana yang sangat luas untuk melakukan kebaikan. Wa idza qarafa al-'abdu dhanban ja'alallahu lahu majalan wasi'an lit-taubah. Apabila seorang hamba terjatuh dalam perbuatan dosa, Allah Taala masih menjadikan bagi dia apa? Jalan keluar, tempat-tempat jalan keluar yang luas untuk taubat bayangkan. Coba bayangkan mengenai orang yang membunuh berapa? 100 jiwa bayangkan. Yang dibunuh bukan hanya 99 jiwa, 100 jiwa. Bagaimana? Apakah diampuni dosanya atau tidak? Diampuni kalau tobatnya serius. Paham itu ya? Di situ kisahnya panjang lebar, cuman kesimpulannya bahwasanya dosa setinggi apapun, sebesar apapun, sedalam apapun, Allah taala akan mengampuni kalau dia tulus di dalam bertobat. Harus terpenuhi beberapa syarat di dalam bertobat itu. Pertama, ikhlas. Kedua, Hah? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Ketiga, Ketiga Abdullah menyesal. Keempat meninggalkan. Yang kelima kapan waktunya? sebelum matahari terbit dari arah barat dan eh, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Jadi tobat yang ditunda-tunda ya barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Naam walam yu'ajilhu bil 'uqubah. Dan Allah Taala tidak menyegerakan hukumannya. Coba bayangkan, orang kalau berbuat dosa, masih ada kesempatan untuk bertobat dia. Allah Taala kalau menghukum langsung bisa atau tidak? Bisa. Iya enggak? Kalau orang terjatuh dalam perbuatan dosa, itu Allah Taala nggak langsung menghukum langsung, dikasih kesempatan tobat. Tapi kalau menghukum langsung bisa atau tidak? Bisa. Itu menunjukkan apa rahmatnya dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Dikasih kesempatan tobat bayangkan. Allah musta'an. Terkadang hamba itu tidak apa? Tidak bersyukur. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak mengetahui kadarnya. Kita lihat sini. Wa ma amhalahu wa a'tahu al-muhlah wal qudrah, masyaallah. Akan tetapi Allah taala apa? Menunda dia dikasih waktu, eh, muhlah tenggang waktu wal kudroh dan juga kemampuan. Eh, masih batasan kemampuan waktu kadar. Fal yanzuril 'abdu ila nafsih maka seorang hamba hendaknya melihat pada dirinya hal yuhlikuha au yungkiduha bi af'alihi wa tasurfati Yaitu hendaklah hendaknya melihat dirinya apakah dia membinasakan dirinya atau mengentaskan dirinya dari api neraka jahanam dengan sebab perbuatan-perbuatannya dan juga gerak-geriknya. Nasallahu alaihi Alhamdulillah sudah kita selesaikan hadis yang ke-23 beserta syarahnya. Allah taala hadis yang akan datang itu hadis yang ke-24 dipersiapkan juga karena agak panjang walaupun mudah dihafal dan sering didengar yaitu hadisnya Abi Dar Jundub bin Junadah Al-Ghifari rawahu Muslimun hadisun qudsiyun نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين